بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi tafsiri Kalamil Mannan Kitab tafsir karya Al-Syeikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di Rahimahullahu ta'ala Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir kita selesai dari ayat yang ke-57. Kita masuk pada ayat yang ke-58. <clears throat> قال الله تبارك وتعالى وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Ini ayat yang ke-58. Ayat yang selanjutnya, fabaddala الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ Faanzalna عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا yafsukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in qulna dukhulu hadhihi Dan ingatlah ketika kami mengatakan udkhulu hadhihi masuklah ke negeri ini. Sebagian ahli tafsir menyatakan negeri ini adalah Baitul Maqdis Allah masih mengingatkan kepada Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah menyatakan dan ingatlah ketika kami mengatakan masuklah kalian ke negeri ini ke Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan makanlah kalian dari rizki yang keluar di negeri tersebut. Hayathu syi'tum makanlah kalian. Rizki yang banyak, yang enak, yang ada di negeri tersebut. Hayathu tum dimanapun posisi kalian. Wadkhulul baba sujada Dan masuklah Atau masukilah Pintu gerbangnya dengan Keadaan sujud Yaitu Dengan Tunduk Merendahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan merendahkan diri dengan khudu dengan tunduk wa qulu hittah dan katakanlah oleh kalian hittah yaitu ampunilah dosa kami Nagfir lakum khotoyakum maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin dan kami akan mengganti atau menambah ya, kami akan menambah pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Kami akan menambah kebaikan kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم Dan orang-orang yang zalim mereka mengganti ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ya. Mereka mengganti ucapan yang Allah perintahkan dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ya. Allah suruh mengatakan apa? Hittah. Ya. Hittatun. Yaitu ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Allah memerintahkan agar masuk ke negeri tersebut dengan tunduk, merendahkan diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Ya. Mereka disuruh mengatakan hittatun. Akan tetapi mereka mengganti ucapan tersebut dengan ucapan yang lain sebagai olok-olok. Ya. Ngejek ya. menghinakan atau merendahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ganti dengan hintoh mereka ganti dengan hentoh gandum atau mereka ganti dengan habbatun fi Maka karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'. Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim rijzam minas sama, azab dari langit. Bima kanu yafsukun karena sebab perbuatan fasik mereka. Allah turunkan azab dari langit. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dua ayat di atas. Wa hadha aydan min ni'matihi 'alaihim ba'da ma'siyatihim iyyahu. Dan ini juga adalah termasuk dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka setelah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah mereka bermaksiat, Allah masih e, memberikan nikmatnya anugerahnya kepada Bani Israel. Ya. Fa'amarahum bidukhuli qaryatin takunu lahum izzan wa watanan wa maskanan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk masuk suatu negeri Untuk masuk ke dalam suatu negeri Yang di negeri tersebut mereka menjadi orang yang memiliki iz kemuliaan ya. Memiliki waton Memiliki negeri ya, Atau wilayah Memaskanan dan memiliki tempat tinggal ya. Allah perintahkan mereka untuk masuk ke negeri tersebut yang sebagian para ahli tafsir menyatakan tempat tersebut atau negeri tersebut adalah Baitul Maqdis. Wa yahsulu lahum fiha rizqur ragad. Dan di tempat tersebut <clears throat> mereka mendapatkan rizki yang lapang, rizki yang luas. Ya. Allah mudahkan rizki bagi mereka. wa an yakuna dukhuluhum ala wajhin ala wajhi khadi'ina lillah khadi'ina lillahi fihi bil fi'l dan Allah memerintahkan kepada mereka agar e, posisi masuk ke negeri tersebut e, adalah dalam keadaan khadi'ina lillah dalam keadaan tunduk dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperintahkan untuk mempraktekannya dengan perbuatan ya, sebagai sikap tunduk kepada Allah. Bagaimana perbuatan yang Allah perintahkan kepada mereka? Wa huwa dukhulul bab sujjada, yaitu mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam pintu gerbang tersebut dalam keadaan sujada ay khadi'ina dzalilin yaitu dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. <coughs> Allah perintahkan dengan na'am hazal fi'al ya. Dengan bentuk seperti ini. Masuk ke negeri tersebut dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Wabil kaul dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada mereka ketika masuk ke tempat tersebut juga mengucapkan wahwa ya. an yakul hittotun yaitu agar mereka mengucapkan hittotun ay ya. an yahutto anhum khotoyahum bisualihim iyyahu maghfiratah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka ya. nah, Karena mereka meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengatakan hittah Itu ampunilah, hapuslah dosa kami ya. Nagfir lakum khotoyakum Maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian Bisu'alikumul magfirata Karena permintaan kalian eh, Kepada Allah eh, Agar diberikan magfirah. Wasanazidul muhsinin Dan kami akan memberikan tambahan kebaikan kepada orang-orang yang muhsinin yang berbuat ihsan bi'amalihim dengan amalan-amalan mereka. Ai jazaan ajilan wa ajilan, yaitu Allah akan memberikan balasan pahala ajilan wa ajilan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Bani Israel tidak mengindahkan atau sebagian mereka tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat selanjutnya, fabaddalal ladzina zalamu. Maka orang-orang yang zalim mengganti ya, ucapan yang Allah perintahkan dengan ucapan yang tidak diperintahkan. Ai fabaddalil fabaddalal ladzina zalamu minhum itu sebagian atau orang-orang yang zalim dari mereka mengganti mengganti ucapan yang Allah perintahkan walam yakul fabaddalu dalam ayat ini Allah tidak berfirman fabaddalu dan mereka mengganti tidak ya. tetapi Allah mengatakan fabaddalal ladzina zalamu dan orang-orang yang zalim mengganti ya. Allah tidak mengatakan mereka mengganti semua. Fabaddalu, mereka semua mengganti, tidak. Li'annahum karena lam yakunu kulluhum baddalu, karena tidak semua mereka mengganti ucapan ini. Hanya orang-orang yang zalim. Qaulan ghairul ladzi qila lahum. Orang yang zalim mengganti ucapan dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fakalu baddala hittah habbatun fi hintah. Maka mereka mengatakan sebagai ganti hittatun mereka mengatakan habbatun fi hintah. Ya, biji dalam gandum. Nah, atau hintatun ya, gandum disuruh mengatakan hittatun mengganti dengan hintotun atau habbatun fi hintah. diperintahkan untuk mengatakan hapuslah dosa-dosa kami tetapi mengganti dengan uh, ucapan gandum atau biji gandum ya. ini orang-orang yang zalim dari mereka ya, melakukan olok-olok ya, dan menghinakan perintah Allah Subhanahu wa taala istihanatan bi amrillah merendahkan perintah Allah mereka mengganti ucapan hitotun dengan Hentotun karena merendahkan perintah Allah. Wastihzaan dan karena ingin mengolok-olok, ingin ngecek. Wa idza baddalul qaula maka apabila mereka mengganti ucapan Mengganti ucapan yang diperintahkan kepada mereka dengan ucapan yang tidak diperintahkan. Ma'akhifatihi, padahal ucapan itu ringan ya. Apa susahnya ngomong hitotun. Nah. Akan tetapi mereka ganti. Padahal ringan untuk mengucapkan hitotun. Ya. Maka ketika ucapan yang ringan ini saja ya, mereka ganti fatabdiluhum lil fi'li mim babi aula wa ahra. Maka ya, perintah yang berupa perbuatan maka sangat mungkin untuk mereka ganti. Ya, sangat mungkin untuk mereka ganti. Ya, ucapan saja yang ringan, ucapkan hitta, hittatun. Yaitu hapuslah dosa kami. Mereka mengganti atau sebagian mereka yaitu orang-orang yang zalim mengganti hintatun, gandum. Ucapan yang ringan hentotun saja diganti dengan hentotun atau habbatun fi hentoh. Ya. Maka kalau perintahnya berupa perbuatan, ya, sangat memungkinkan untuk mereka ganti juga. Ya. Kalau yang ringan saja ini ucapan diganti, maka perbuatan apalagi. Ya. Apa perbuatan tersebut? Allah memerintahkan kepada mereka kalau ucapan tadi hitotun. Kalau perbuatan Allah memerintahkan kepada mereka untuk apa? Masuk dalam keadaan sujada yaitu merunduk ataupun merendahkan diri, tunduk. Ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan masuk dalam dalam keadaan sujada. Nah, merendahkan diri tunduk ya. Nah, <clears throat> kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mengganti perbuatan ini. Mengganti perintah ini. Walihada oleh karena ini. dahulu yazhafun ala adbarihim. Oleh karena itu mereka masuk ya, ke dalam negeri tersebut. Ya, dalam keadaan yazhafun. Dalam keadaan merangkak mundur. Ya. Dalam rangka apa? Istihanatan bi amrillah merendahkan perintah Allah. Allah mengatakan agar masuk dalam keadaan khudu, eh, sujadan. Bagian mengatakan eh, tafsirnya rukaan dalam keadaan ruku masuknya, tunduk kepada Allah. Eh, merendahkan diri kepada Allah akan tetapi mereka rubah. Mereka masuk dalam keadaan merangkak mundur. Ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Eh, nah, ucapan yang ringan saja tadi diganti ya, apalagi perbuatan. Wala makana hadha tughyanu akbaru sababin au akbaru sababin li wuqu'i uqubatillahi bihim maka ketika tughyan perbuatan melampaui batas ini adalah sebab yang terbesar atau sebab yang paling besar mereka mendapatkan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab inilah ya, mengganti ucapan, mengganti perintah yang berupa perbuatan, ya, mereka ganti. Maka ini menjadi sebab turunnya azab Allah, hukuman Allah kepada mereka. Faqal maka Allah berfirman, "Fa anzalna 'alal ladzina zalamu minhum." Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim dari mereka rijzan ay azaban yaitu kami turunkan azab kepada mereka minas sama azab dari langit bisa babi fiskihim babagihim karena sebab kefasikan mereka dan karena sebab perbuatan mereka yang melampaui batas <clears throat> nah ini akibat tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala timpakan azab dari langit. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Naam azab Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Padahal subhanallah ya, Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Karunia nikmat Dan berbagai macam rizki Kepada Bani Israel ya. Nah Akan tetapi Sebagian mereka yaitu orang-orang yang zalim dari mereka Nah tidak mensyukuri nikmat tersebut bahkan naam sengaja e, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merendahkan dan menghinakan perintah Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Selesai dari ayat yang ke-57 eh 58 dan 59. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-60. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Wa idistasqa Musa liqaumih dan ketika ada ingatlah ya. Ingatlah oleh kalian ketika Musa alaihi salatu wassalam meminta air untuk kaumnya. Ya. Fakulna maka kami katakan kepada Musa alaihi salatu wassalam idrib bi'asakal hajar pukulkanlah tongkatmu ke batu fanfajarat min husnata asyrata aina maka terpancarlah ya keluarlah dari batu tersebut 12 mata air ya. keluar keluar 12 mata air dari batu tersebut yang dipukul oleh Musa alaihi salatu wassalam qad alima kullu unasim mashrubahum ya. dan sungguh setiap kabilah setiap kabilah dan atau setiap suku dan ketika itu Bani Israel ada 12 kabilah. Ya. Sehingga ketika dipukul uh, batu tersebut yang keluar ya, juga 12 mata air agar supaya masing-masing kabilah minum dari satu mata air. Ya. Qad alima kullu unasi masyrubahum dan sungguh setiap kabilah mereka telah mengetahui tempat minumnya ya, kabilah ini di sini, kau kabilah ini di situ, ya. Mereka telah mengetahui sehingga tidak terjadi desak-desakan. Ya, mereka minum dengan tenang, ya. tanpa risau, ya. tanpa berdesak-desakan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada bani Israel. Allah ingatkan dengan nikmat ini. Ya. Ketika haus, tidak ada air, ya. tidak ada hujan, dan seterusnya. Nah, maka <coughs> Musa alaihissalatu wassalam <coughs> berdoa meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Ya. Dan keluarlah 12 mata air dari batu yang dipukul oleh Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Bani Israel yang berjumlah 12 kabilah tersebut minum dari mata air tersebut. Kulu washrobu mir rizkillah. Kemudian Allah mengatakan makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Wala fil ardi mufsidin dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini mufsidin dalam keadaan berbuat kerusakan. Itu janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ya, makanlah dan minumlah ya, dari rizki Allah yang halal dan jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. <coughs> Qala Syekh rahimahullahu taala Kalimat istasqa istasqa ay talabalahuma an ma'an yashrabuna minhu artinya adalah meminta air untuk mereka, untuk kaumnya agar mereka bisa minum dari air tersebut. Ya, istasqa yastasqi istisqaan. Ya, sehingga ada istilah solat istisqa, solat minta hujan, minta air. Ya. <clears throat> Jadi dari kata ini istasqa. Nah, istisqa dari istasqa yastasqi istisqaan. Kemudian fakulna drib asal hajar. Maka kami katakan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Imma hajarun maksusun, maklumun indah. Batu di sini bisa jadi batu yang khusus yang diketahui oleh Musa. Wa imma ismu jinsin. Atau batu di sini adalah nama jenis, artinya batu mana saja. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka terpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Wa qabailu bani Israil isnata asyrata qabilatan. Dan ketika itu kabilah-kabilah Bani Israel ada 12 kabilah. Ada 12 suku. Qad alima kullu unasin minhum eh, qad qad alima kullu unasin dan setiap kabilah setiap suku eh, minhum dari mereka telah mengetahui masyrabahum tempat minumnya ai mahallahum tempat minumnya masing-masing allazi yashrabu yashrabuna alaihi min hadhil ayun yang mereka minum di tempat minum tersebut dari mata air-mata air tersebut. Falayuzahimu ba'duhum ba'du Sehingga sebagian mereka tidak berdesak-desakan dengan sebagian yang lain. Karena setiap kabilah sudah sendiri mata airnya. Ya. Nah, tidak berdesak-desakan. Bal yashrabunahu mutahanniina la mutakaddirin. Bahkan mereka minum dengan tenang. Menikmati. Ya. La mutakadirin. Tidak dengan risau. Tidak dengan gelisah takut nggak kebagian. Tidak. Ya. Tapi dengan tenang. Walihada qala. Oleh karena itu Allah berfirman. Kulu washrobu mir rizkillah. Makanlah dan minumlah dari rizki Allah. Ay alladhi atakum yaitu dari rezeki Allah yang Allah berikan kepada kalian min ghairi sa'yin wala ta'bin tanpa berusaha keras dan tanpa eh, mendapatkannya tanpa usaha dan tanpa capek. Ya. Minumlah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah yang Allah berikan kepada kalian yang kalian dapatkan tanpa usaha keras ya, tanpa usaha dan tanpa ta'ab, tanpa lelah. Ya. Keluar air langsung tinggal minum ya. tanpa usaha keras buat sumur lah dan lain sebagainya ya tanpa lelah untuk mendapatkannya makanlah dan minumlah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin yaitu janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini ay takharrabu ala wajil ifsad janganlah kalian menjelajah bumi ini dalam keadaan berbuat kerusakan. Nah, selesai dari tafsir ayat yang ke-60. Nah. mm <clears throat> Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. baca skor dengan azan dulu ya Sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-61 Adal al-muadzin yuadzin Baik kita lanjutkan pada ayat yang ke-61 Qala Allah Ta'ala Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وَكِسَائِهَا وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اِهْبِتُوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه wa ta'ala berfirman Wa'ikultum Dan ingatlah Ketika kalian Berkata kepada Musa Ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin wahai Musa ya, kami tidak sabar kami nggak tahan dengan satu jenis makanan saja ya. apa makanan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel ayat yang sebelumnya al dan salwa nah al-manna ya sejenis eh, cairan sejenis madu dalam satu tafsir ada juga yang mengatakan rizki yang baik yang didapati tanpa lelah, ya, yang didapatkan tanpa capek. Ini men. Sedangkan salwa adalah burung kecil yang dagingnya enak. Ya. Bani Israel tidak tahan, tidak sabar dengan makanan ini ya. Tidak sabar dengan satu jenis makanan ini saja ya. Pengennya gonta-ganti ya. Nah Maka Bani Israel mengatakan kepada Musa Fadu'ulana rabbak Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu Wahai Musa Yukhrij lana mimma tum, tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya. Berdoalah kepada Allah untuk kami ke, eh, ke, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu wahai Musa agar Rabbmu atau agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk kami apa yang tumbuh dari bumi. Ya, apa yang keluar dari bumi min bakliha yaitu berupa bakal sayur mayurnya itu berdoa kepada Allah agar kami diberikan sayur mayur wa kithaiha dan agar kami juga diberi timun wafumiha dan juga bawang putih wa dan kacang-kacangan wabasoliha dan juga bawang merah nah ini yang mereka inginkan mereka nggak sabar dengan nikmat rizki yang berupa al-manna ya. Maka mereka meminta kepada Musa agar berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang berupa sayur mayur, timun, bawang putih, kacang-kacangan, bawang merah dan seterusnya. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, "Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Apakah kalian mau mengambil yang rendah ya, sebagai ganti dari yang lebih baik? Ya. Apakah kalian mau mengambil yang rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Ya. Yaitu mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang rendah. Iya. Apakah kalian mau mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang rendah? Iya. Nah, yang baik apa? Al-manna wa salwa. Iya. Nah, ini yang lebih baik yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tapi mereka ingin menggantinya dengan yang lebih rendah. Maka dikatakan kepada mereka, eh bitu misra. Ihbitu Misra. Nah, itu masuklah kalian ke suatu negeri. Datanglah ke suatu negeri. Fa innalakum masaltum. Maka niscaya kalian akan mendapati apa yang kalian minta. Artinya, bang putih, bang merah, timun, sayur mayur itu ada di berbagai macam negeri, ya. Di negeri kita ada? Ada. Nah, dan di negeri-negeri lain. Ya. Nah, silahkan kalian pergi ke negeri-negeri, ya. ke kota dan seterusnya. Fa mas'al tuh, maka niscaya kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan. Ya, apa yang kalian minta, yaitu tadi. Ya, sayur mayur, khiar, saum, kacang-kacangan, basol, ya, bawang dan seterusnya. Nah, barang-barang seperti ini di setiap tempat ada. Bisa kalian dapatkan. Sedangkan Alman Nawasalwa ya, ini khusus untuk kalian, adanya di negeri ini. Gitu. ya? Nah. Akan tetapi mereka ingin mengganti yang baik dengan yang lebih rendah. Nah, malah pengen barang-barang tadi. Padahal barang-barang ini di negeri-negeri manapun ada mudah didapatkan. Nah. Adapun an almanna wasalwa adalah naam rizki karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia yang paling baik. <coughs> Maka karena apa yang mereka lakukan ini ya, Maka Allah mengatakan duribat alaihimu zillatu wal maskanah maka dicampakkan kepada mereka zillah kehinaan wal maskanah dan dicampakkan kepada mereka kefakiran ya, kemiskinan wabau bi ghadabin minallah dan mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah ya. zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah yang demikian itu karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan perbuatan yang demikian itu atau yang demikian itu adalah karena sebab kedurhakaan mereka dan juga karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Mereka ditimpikan zillah, kehinaan, kefakiran, kemiskinan. Mereka mendapatkan murka dari Allah ya. Karena mereka durhaka dan juga melampaui batas. Baik kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ai maknanya makna ayat di atas kata Syekh, "Wadhkuru id qultum li Musa." Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, "Ala wajhi tamallul li ni'amillahi wal ihtikari laha." Ya, ketika kalian mengatakan kepada Musa, "Na'am," karena merasa bosan dengan nikmat-nikmat Allah, dan juga karena ingin merendahkan, meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata dengan ucapan yang menunjukkan bosan dengan nikmat Allah. Ya, subhanallah. Ini faedah bagi kita agar kita tidak bosan, ya. Naam dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Bani Israel bosan ini dengan nikmat. Naam, ini sehingga berkata kepada Musa, ya, Naam dengan suatu perkataan yang menunjukkan rasa bosan dengan nikmat Allah dan merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan tersebut? Yaitu lan nasbiru ala tu'amin wahid. Ya, kami nggak sabar, nggak tahan dengan satu jenis makanan. Ay jinsin minat ta'am, satu jenis makanan saja. Wa in kana kama taqaddama anwa'an. Ya, walaupun pada hakikatnya telah berlalu beberapa jenis yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Alman wasalwa. Nah. Lakinnaha la tataghayyar. Akan tetapi apa nikmat tersebut tidak berubah-ubah ya. Nah. Artinya tidak gonta-ganti makanannya. Ya. Maka fadu'ulana rabbaka. Maka berdoalah untuk kami kepada Rabbmu wahai Musa, yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha agar mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan dari bumi min baqliha ya, di antaranya sayur mayur aina batuha alladzi laisa bisyajarin yaqumu ala sakihi ya, bakal adalah pohon-pohonan atau tumbuhan ya bukan pohon tumbuhan yang tidak memiliki batang yang kokoh Nah, kalau pohon kan batangnya kokoh. Kalau ini kalau bakel, tumbuhan yang tidak memiliki batang yang kokoh, berarti sayur mayur. Nah, atau naam ya, tanaman yang tidak berbatang kokoh. Wa kisaiha dan juga seperti timun, wahwal khiyar, khiyar, timun. Ya, khiyarun. Ya. wafumiha, fumiha, aisomiha dan juga bawang putih yaitu saum. Wal adas wal basal ma'ruf sedangkan kacang-kacangan adas, kacang adas dan juga basol bawang merah ma'ruf, ini ma'ruf. Qala lahu Musa, maka Musa berkata kepada mereka. Ketika mereka mengatakan ini kepada Musa, maka Musa menjawab, "Atastabdiluna alladhi huwa adna?" Apakah kalian ingin mengambil yang lebih rendah wahwal at'imatul madhkuratu yaitu makanan-makanan yang disebut tadi billadhi huwa khair sebagai pengganti yang lebih baik ya, sebagai pengganti dari yang lebih baik nah, wahwal manna wasalwa yaitu makanan al manna dan salwa fahadha ghairu laikin bikum maka ini tidak layak bagi kalian tidak pantas bagi kalian untuk mengatakan ucapan ini fa inna hadhil atimatul lati talabtum sesungguhnya makanan-makanan yang kalian minta ini ya dari sayur mayur, kemudian bawang putih, bawang merah, kacang dan seterusnya. Makanan-makanan yang kalian minta ini ayumisrin habattumuhu wajadtumuha. Kota manapun, negeri manapun yang kalian masuk ke dalamnya, kalian akan mendapatinya. Wa amma ta'amukum alladzi manallahu bihi 'alaikum. Adapun makanan kalian yang Allah anugerahkan kepada kalian yaitu mana dan salwa, fahuwa khairul at'imati wa asyrafiha maka itu adalah makanan yang paling baik dan paling mulia. fatat tatlubuna bihi badala? Maka bagaimana kalian minta ganti? Ya, minta ganti makanan naam yang lebih baik dengan yang lebih jelek. Mengganti makanan yang lebih baik dengan yang lebih rendah. Nah. <clears throat> Wala makana alladhi fihi akbaru dalilin ala sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amih. Maka ketika apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan dalil yang paling besar yang menunjukkan sedikitnya kesabaran mereka dan menunjukkan bahwasanya mereka meremehkan perintah-perintah Allah dan meremehkan nikmat-nikmat Allah maka jazahum min jinsi amalihim maka Allah membalas mereka sesuai dengan jenis amalannya sesuai dengan perbuatan mereka karena mereka nggak sabar dan juga merendahkan nikmat Allah merendahkan karunia Allah perintah Allah maka Allah balas mereka dengan eh, balasan yang sesuai dengan amalan mereka perbuatan mereka Fakol maka Allah berfirman, waduribat alaihimudillah. Maka dicampakkan kepada mereka kehinaan. Alat itu syahad ala zahiri abnanihim. Yang kehinaan tersebut nampak pada naam badan mereka. Ya, terlihat pada badan mereka. Bahasanya mereka hina. Wal maskanah dan ditimpakan kepada mereka kemiskinan. Bikulubihim. Kemiskinan dalam hati-hati mereka. Falam takun anfusuhum azizah dan tidaklah naam diri-diri mereka mulia tidak, ya, tetapi hina. Walalahum himamun aliyah dan mereka tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Ya. Bal, bal anfusuhum anfusun muhina. Akan tetapi jiwa mereka adalah jiwa yang hina, nah, rendah, ya, jiwa yang rendah. Wahimamuhum ardal himam dan cita-cita mereka adalah cita-cita yang paling rendah, cita-cita yang paling jelek. Sudah diberi yang lebih baik, malah mau yang lebih rendah dari itu. Waba'u bi minallah, maka mereka mendapatkan murka dari Allah. Ai lam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wa fazu illa an raja'u bi sakhatihi alaihim. Nah, yaitu tidaklah ghanimah yang mereka bawa Nah, kecuali murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi'satil ghanimah ghanimatuhum. Maka sejelek-jelek ghanimah adalah ghanimah yang mereka dapatkan. Itu murka Allah. Wabi halah halatuhum. Dan sejelek-jelek kondisi adalah kondisi mereka. Zalika alladzi bihi ghadabu. Dan yang demikian itu ya, yang mereka berhak untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala atau yang dengannya mereka berhak mendapatkan murka dari Allah. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya, yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah ad-dalati halal haqqil muwaddihati lahum. Ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada kebenaran yang menjelaskan kepada mereka. Falamma kafaru biha, maka ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah aqabahum bighadabihi alaihim maka Allah hukum mereka dengan murkanya wa bima kanu wayaqtulun wayaqtuluna nabiyina bighairil haq dan juga karena sebab perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa hak wa kaunuhu bighairil haq firman Allah Subhanahu wa taala bighairil haq tanpa hak ziyadah syanaah ini tambahan kekejian bukan maknanya e, membunuh nabi tanpa hak. Berarti ada yang membunuh nabi dengan hak. Tidak, tidak e, bukan makna seperti itu. Ya, maknanya bukan seperti itu. Akan tetapi apa? Ini ziyadah syana'a, ini tambahan syana'a kekejian mereka. Artinya perbuatan mereka memburu para nabi ya itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah. <coughs> Wa illa Faminal ma'lum anna qatlan nabi la yakunu bihaq. Dan termasuk perkara yang maklum diketahui bahwasanya membunuh para nabi tidak ada yang dilakukan dengan hak atau tidak ada yang naam benar. Tidak ada ceritanya membunuh nabi itu benar. Sehingga makna mereka membunuh para nabi tanpa hak bukan berarti di sana ada yang membunuh Nabi dengan hak. Nah, bukan. Tetapi kalimat tanpa hak adalah sebagai tambahan syanaah, sebagai bentuk tambahan kekejian mereka, ya. Sifat yang menjelaskan kekejian mereka. Bahwasanya perbuatan mereka membunuh para nabi itu adalah perbuatan yang ghairul hak yang tidak benar. Lakin li'alla yadhun aw li'alla yadhunnu jahluhum wa adamu ilmihim. Akan tetapi dikatakan bighairil haq wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq agar supaya tidak diduga bahwasanya mereka bodoh atau mereka nggak punya ilmu. Taib, agar supaya tidak diduga mereka bodoh atau tidak memiliki ilmu. Mereka tidak bodoh, ya. Dan mereka memiliki ilmu. Nah. Ya. Taib. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka sesat di atas ilmu. Sesat di atas pengetahuan. Zalika bima asau. Yang demikian itu karena kedurhakaan mereka. Bi'anir takabu ma'asillah karena mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa kanu ya'tadun dan mereka melampaui batas. Ala ibadillah melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah fainal innal ma'asi yajurru ba'daha ba'dha ini faedah ini sesungguhnya kemaksiatan itu ya itu sebagiannya menarik kepada sebagian yang lain ya. kemaksiatan-kemaksiatan sebagiannya itu menarik kepada kemaksiatan yang lainnya. Nah, satu kemaksiatan dia lakukan, ya, Nah, lambat laun akan menarik kemaksiatan yang yang lainnya. Sampai yang tadinya maksiatnya kecil, nah, karena menarik kemaksiatan yang lainnya, akhirnya menarik kemaksiatan yang lebih besar. Ya. Fal ghaflatu yansha'u anha dhanbu saghir. Ya. Kelalaian, nah, yansha'u anha adzan basaghir kelalaian. Ya. Karena kelalaian muncullah dosa kecil. Ya. Karena kelalaian muncullah dosa kecil. Summa yansha'u anhu adzanbul kabir. Kemudian dari dosa kecil ini muncullah ya dosa yang yang besar. Nah, summa yansha'u anha anwa'ul bid'ah wal kufur wa ghairi dzalik. Kemudian muncul dari dosa besar tersebut berbagai macam kebid'ahan dan kekufuran. Ya. Dan selain itu. Nah, awalnya apa? Bermudah-mudahan dalam dosa kecil. Nah, al maasiyah jurru ba'daha ba'dha. Kemaksiatan itu sebagian yang menarik sebagian yang lainnya. Nah, kemaksiatan satu demi satu dilakukan, ya. Nah, kemudian masuk dosa besar, Kemudian setelah masuk dosa besar muncullah kebid'ahan-kebid'ahan dan kekufuran. Nas'alullah salama wal afiyah. Fa nas'alullah al afiyata min kulli bala, maka kita meminta keselamatan kepada Allah dari setiap bala musibah. Nah. Dan demikianlah Bani Israel ya. Nah, Allah gambarkan ya. Tadinya berupa Nah, pelanggaran yang kecil. Nah, ya, pelanggaran yang kecil meremehkan nikmat, merendahkan perintah Allah. Nah, ya, hetotun diganti hentoh, ya, dan lain sebagainya sampai kepada <coughs> melakukan pelanggaran yang besar, membunuh para nabi, ya, dan yang lainnya, mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah <coughs> dan seterusnya. Baik. Masih tersisa penjelasan tentang ayat di atas Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang <coughs> Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin